Kemudian sudah kita bahas beberapa perkara yang menyebabkan seorang mendapatkan siksa di alam akhirat nanti yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang sudah kita lalui di antaranya orang-orang yang makan dan minum dengan menggunakan alat-alat yang terbuat dari emas dan dari perak. Kemudian juga orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan namun dia tidak melakukannya. Mencegah dari perbuatan mungkar namun dia melakukannya. Maka selanjutnya adalah akibat ahli riya yaitu akibat orang-orang yang selalu riya di dalam beramal. Maka orang-orang yang selalu riak artinya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ancaman. Kenapa demikian? Karena memang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah agar ikhlas semata-mata karena Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman ana aghna syuraka an syirki man amila amalan asyraka fi ghairi ma taraktuhu wa syarikahu wa syirkahu rawahu Muslim bahwa aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu barang siapa yang beramal dengan satu amalan Kemudian dia menyekutukan di dalamnya dengan lain diriku, maka aku tinggalkan ia dan sekutunya. Maka orang-orang yang beramal dengan ria, di mana orang yang selalu melakukan dengan ria adalah orang-orang munafik. Bagaimana Allah berfirman, "Wa idha qamu ila shalah qamu kusala yura'uran nasa wa la Allah illa qalila." Apabila mereka berdiri untuk melakukan salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka melakukan sholat dengan malas-malasan. Yura'uran nas. cuma ingin dilihat oleh manusia. Dan mereka tidak ingat dan tidak berpikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Maka orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan selalu melakukan dengan, dengan ria. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiallahu taala anhu, kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nas yubda yawmal qiyamati alaihim rajulun ustushhida فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت قتلت لأن يقال جريء فقد كيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali akan dihisap, akan diperiksa, akan dihitung kepada mereka pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Lalu orang tersebut didatangkan dan Allah memperkenalkan nikmat-nikmatnya. Memberitahukan nikmat-nikmatnya. Dan dia mengenali nikmat-nikmat tersebut. Lalu ditanya, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Apa kata orang ini? Aku berperang untukmu ya Allah sampai aku mati syahid. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Engkau bohong. Engkau berperang hanya untuk dikatakan diri yaitu pemberani kemudian dikatakan kepadanya, lalu diperintahkan dengannya dan ditarik mukanya, kemudian dilemparkan dalam ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa'allamahu 'allamahu wa al-Qur'an fautiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha Qala fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtu al-ilma wa'allamtuhu Wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alim وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد كيل ثم أمر به فصهب على وجهه hatta ulqiya finnar. Yang kedua adalah seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan orang yang membaca Quran lalu didatangkan orang tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan nikmat-nikmat yang telah dia dapatkan dan dia mengenalinya. Kemudian ditanyakan, Allah menanyakan kepadanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Orang ini mengatakan, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Aku membaca Quran hanya untukmu. Apa kata Allah? Engkau berbohong, engkau berdusta, akan tapi engkau mempelajari ilmu hanya ingin dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, orang ahli ilmu. Dan engkau membaca Quran hanya dikatakan dikatakan sebagai kore Kemudian dikatakan lalu diperintahkan dengannya dan ditarik mukanya kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka. Yang ketiga adalah warajulun wasa Allah alaih wa atahu min asnafil mali kulli fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa qala fa ma amilta qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta li qala huwa jawab فقد كيل ثم أمر به فسحب على وجهه Tsumma ulqiya finnar. Rawahu Muslim. Dan yang ketiga adalah seorang yang Allah memberikan kuasa kepadanya dan memberikan kepadanya dari berapa jenis harta semuanya. Kemudian dibawalah dia lalu memperkenalkan Allah Subhanahu wa kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya nikmat-nikmatnya dan dia mengenalinya. Lalu Allah menanyakan untuk apa engkau lakukan nikmat tersebut? Apa jawabannya? Aku tidaklah meninggalkan jalan yang kau cintai untuk berinfak atau untuk diinfaki di dalamnya kecuali aku berinfak di dalamnya untukmu atau karenamu. Kemudian apa kata Allah? Engkau berdusta, engkau bohong, akan tapi engkau melakukannya hanya untuk ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka dikatakan kepadanya. Lalu diperintahkan dengannya dan ditarilah mukanya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka wal Perhatikan kaum muslimin yang dimulakan Allah. Pendengar roja yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah. Seandainya bukan karena tiga orang ini setelah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena Allah, summa kemudian ketiga orang ini barangkali tidak sampai kepada kita agama ini. Bagaimana tidak? Ketiga orang ini merupakan pelopor, merupakan pembawa risalah, melanjutkan risalah ini. Yang pertama seorang yang mujahid, seorang mujahid yang berjuang dengan jiwanya, dengan raganya, dengan nyawanya. Yang kedua, seorang yang berilmu yang membela agama ini dengan ilmunya. Dan yang ketiga, seorang yang dermawan yang membela agama ini dengan hartanya. Karena memang dengan sinerginya tiga perkara ini, agama ini tegak dan sampai kepada kita, yaitu disebabkan pengorbanan orang-orang yang berjuang ke jalan Allah dengan jiwanya, disebabkan dengan pengorbanan dan perjuangan orang-orang berjalan di jalan Allah yang berjuang di jalan Allah dengan ilmunya dan berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Namun kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang diperiksa pertama kali oleh Allah di hari kiamat dan dimasukkan pertama kali ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita minta kekuatan kepada Allah agar Allah memberikan istiqamah as-sabat agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita ini dan kita minta kepada Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas ketaatanmu, di atas agamamu. Karena orang-orang yang telah memperjuangkan agama ini, laulallah summa haula an-nafar as-salasa. Tandanya bukan karena Allah, kemudian mereka ketiga orang ini maka barangkali tidak sampai kepada kita agama ini. Namun ketahuilah para jemaah yang dimuliakan Allah, tentunya bukan berarti kita menghindarkan diri untuk beramal. Bukan berarti kita tidak mau berbuat. Sehingga membuat kita tidak mau beramal. Karena khawatir takut dengan perkara-perkara tersebut. Khawatir dan takut harus tapi bukan berarti kita mundur dari amal. Karena orang yang tidak mau berbuat karena takut ria, tidak mau beramal karena takut ria, maka itu juga termasuk ria. Sebagaimana perkataan Fudail bin Ayat. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah tidak tetap berbuat dan beramal, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, kalau kita terjerumus kepada perkara-perkara yang bisa mendatangkan murkanya, disebabkan amal tersebut ternodai dan terkotori oleh perkara-perkara yang sifatnya hina. Perkara-perkara yang sifatnya sementara dalam kehidupan dunia ini sebagaimana Allah berfirman, maka kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18 atau 17 Allah berfirman man kana yuridul ajilata barang siapa yang menghendaki al-ajilah yaitu al-ajilah ini adalah kehidupan sementara kehidupan yang segera balasan yang segera dalam kehidupan dunia ini ajalna lahu fiha ma nasha maka kami berikan segera tapi di sini bapak ma nasha liman nurid bagi siapa yang kami kehendaki dan bagi apa yang kami inginkan. Si Muhammad bin Salah saya menjelaskan dalam syarat salihin ayat ini bahwa maksudnya adalah tidak semua orang yang mengharapkan balasan setelah di dunia yang seharusnya mengharapkan balasan di akhirat tidak semuanya mendapatkannya. Satu misal kalau ada lima orang yang berada di seperdepan semuanya sholat berbaris dengan gerakan dan bacaan yang sama, berdiri di sop yang sama, berbaris beriringan satu, dua, tiga, empat dan lima. Namun masing-masing niatnya berbeda. Yang satu ingin mendapatkan pujian, yang satu ingin mendapatkan harta, yang satu ingin mendapatkan wanita, yang satu ingin mendapatkan kedudukan, maka belum tentu semua mendapatkannya. Karena di sini muqayyad bi masyiatillah wa bi wa bi iradatillah. Karena Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan segera balasan di dunia ini, maka kami berikan. Tapi bagi siapa? Ya, manasya liman nurid. Bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami inginkan. Bisa jadi orang yang mendapatkan wanita, dia dapat wanita yang diinginkan. Namun bagi orang yang ingin mendapatkan pujian, jangankan pujian yang datang padanya. Bahkan sebaliknya, cercaan, cacian, caci yang datang kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang ingin mendapatkan kedudukan terlempar dari kedudukannya dan lain sebagainya. Namun yang pasti, yang pasti Allah SWT berfirman, ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَسْلَاهَا مَذْمُومًا Kemudian kami jadikan baginya yaitu neraka jahanam masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina, terlempar dan terhina. Nauzubillah min dalik. Tidak ada lain yang bisa kita ucapkan kecuali mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin tidak ada lain yang bisa kita katakan kecuali kita bertobat kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah atas segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada kita. Tentunya kita tahu akan kelemahan dan kekurangan kita bahwa kita difakir. Nahnu fuqara ilallah. Kita sangat butuh kepada Allah. Kita butuh, butuh ampunannya. Kita butuh kasih sayangnya sehingga kita akui akan kelemahan kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kita merengek-rengek kepadanya untuk memohon ampunannya disebabkan terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kebaikan yang kita inginkan masuk kita di dalamnya. Namun coba kita perhatikan para jemaah yang dimakan Allah, bukankah mereka sudah berada pada jalan yang baik? Bukankah orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian mereka sampai meninggal nyawanya sampai melayang. Bukankah itu sudah berada pada jalan kebaikan? Akan tetapi dihisap pertama kali oleh Allah. Dari masukan pertama ke dalam neraka oleh Allah. Disebabkan hatinya jauh dari keinginan akan ridha Allah Rabbul Alamin waliyadzubillah. Kemudian juga orang yang belajar Quran, belajar ilmu. Juga dihisap pertama kali oleh Allah Dan diminta bertanggung jawab oleh Allah. Karena apa? Karena tidak ikhlas semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Dan Allah berfirman, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajahullah la yata'allamuhu illa liyusuba bihi arda min ad-dunya lam yajid arfal jannah al qiyamah." Rahu Abu Dawud barang siapa yang belajar ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia ini, maka dia tidak akan mendapatkan bau sorga dari kiamat. Waliyazubillah, Allah firlana, lana. Allah Allahumma lana. min, min khatayana. Bagaimana kita tahu orang yang sudah berada di jalan Allah, belajar ilmu, membaca Quran, Orang sudah berada di jalan Allah, sudah dia mengerahkan berbagai macam kemampuan yang ada padanya, terkuat harta yang ada pada dirinya, namun disebabkan hatinya tidak ikhlas karena Allah, maka menjadilah amal semuanya sia-sia karena Allah memang tidak membutuhkan amal tersebut. Ana aghna syuraka an syirki man amila amalan asyraka fihi ghairi ma'i tarkuhu wa syirkahu rawahu muslim. Aku ada zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa yang beramal, disekutukan dengan selain diriku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak adalah kata lain kecuali kita mohon ampun kepada Allah. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam hati hati para hamba. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dalam dada-dada para hamba. Hanya mohonan ampun yang kita mintakan kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat kita apa yang kita lakukan di sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Bal tu'thirun al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian memilih kehidupan dunia Padahal akhirat adalah lebih baik dan dikekal. kekal. mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari apa yang Allah firmankan. Kul hal Nabiukum bil akhirina malah Alladzina dhalla sa'ihum fil hayati dunya. Wa hum yahsabuna annahum yusinuna sunnah. Katakan wahai Muhammad, kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi amal perbuatannya di dunia ini Namun mereka menyangka telah mereka lah orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunianya. Namun mereka telah menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Telah berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan raganya. Telah berjuang di jalan Allah dengan ilmunya. Telah berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Akan tetapi di hadapan Allah tidak mendapatkan sesuatu apapun disebabkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beramal yaitu riya. Oleh karena itu ketiga orang ini pertama kali dihisab oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka naudzubillahi min dzalik. Namun tentunya kita tidak boleh mundur dalam beramal hanya takut riya. Kita tetap tegar maju untuk beribadah, untuk beramal, untuk berjuang di jalan Allah. Meskipun rintangan sangat besar dan sangat banyak. Justru ini mudah-mudahan lebih mendekatkan kita kepada Allah untuk memohonkan ampunannya, untuk minta kepada Allah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mundur orang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan raganya. Jangan mundur orang berjalan di jalan Allah dengan ilmunya, Jangan mundur orang berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Majulah dan minta ampun kepada Allah. Majulah dan mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila tergelincir, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Sebab orang yang tidak mau beramal karena takut ria sebagaimana perkataan salafus saleh Fudail bin Iyad beliau mengatakan itu termasuk bagian dari ria. Dan memang orang itu bisa ikhlas itu sangat berat. Bagaimana Sufyan Thawri mengatakan itu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat ibadah diriku dibandingkan dengan niatku karena itu senantiasa berbolak-balik. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita orang-orang yang bisa beramal dengan keikhlasan meskipun sebagian ulama mengatakan orang yang sudah merasa ikhlas maka keikhlasannya membutuhkan keikhlasan. Orang yang sudah merasa ikhlas, keikhlasannya membutuhkan keikhlasan. Ikhlas adalah kehilangan pandangan manusia dan dia hanya melihat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila kita sudah berupaya mengelaskan diri dalam beramal kepada Allah untuk kemudian mendapatkan bagian dari dunia, ujian, harta, kedudukan, dan lain sebagainya, wanita, dan lain sebagainya. Maka pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal ini. Beliau katakan, tilka ajil busral mukmin itulah merupakan kabar gembira bagi orang beriman yang disegerakan, disegerakan dalam kehidupan dunia ini. Namun tentunya kita jangan lengah dan jangan lalai hendaklah kita senantiasa muhasabah sehingga jangan sampai harta yang kita keluarkan sia-sia begitu saja. Jangan sampai ilmu yang kita ajarkan sia-sia begitu saja. Jangan sampai darah yang kita cucurkan lebih-lebih nyawa ketika melayang dari badan kita ini semua terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, dengan ilmu, dengan apa yang sudah disampaikan Allah dan Rasulnya, itulah kita harapkan menjadi cahaya bagi kita bagi kehidupan kita yang menerangi alam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar roja yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Yang berikutnya adalah uqubatu man yu'adzibul hayawan yaitu akibat bagi orang-orang yang menyiksa hewan. Ada orang yang masuk neraka gara-gara kucing. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uzdibat imra'atun fi hiratin sajanatha hatta matat wa dakhalat fiha an-nar." Lahiya at'amatha wa saqatha إذ habasatha, حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض رواه البخاري Allah Nabi SAW bersabda ada seorang wanita disiksa disebabkan kucing yang dia sengaja dikurung sampai mati dan dia masuk ke dalam neraka gara-gara mengurung kucing tersebut sampai mati. Dia tidak memberikan makan pada kucing tersebut, tidak memberikan minum, ya, dia mengurungnya dan dia tidak meninggalkannya makan min khosyasil ardi yaitu dari uh, apa khosyas yaitu yang tidak berguna yang ada di bumi ini, ya, seperti tikus dan lain sebagainya termasuk khosyasil artu ya. Maka kalau orang menyiksa hewan ya dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hewan-hewan yang memang boleh dibunuh seperti tikus, ular dan lain-lain ya. Demikian pula ketika orang tersebut memiliki kasih sayang kepada hewan yang memang tidak boleh dibunuh ya, kepada hewan itu juga menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam ke dalam surga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atash ada seorang yang berjalan di suatu jalan kemudian dia merasa haus wajada bi'ran fanazala fiha fashariba dia mendapatkan sumur lalu turun ke dalamnya dan minum. Summa kharaja. Lalu dia keluar. Faidal faida kalbun yalhas ya'kul stara minal atash. Kemudian melihat anjing yang kehausan ya sampai dia makan tanah karena kehausannya. Faqala rojul. Kemudian orang ini berkata laqad balagha hadzal kalbu minal atash mithla alladhi kana balagha minni. Oh. Orang ini mengatakan bahwa anjing tersebut sangat haus bagaimana aku haus. Fanazala bi'ra فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسق القلب kemudian orang tersebut turun lagi ke sumur tersebut lalu mengambil air ya dengan sepatunya dipenuhi dengan air lalu dipeganglah dengan mulutnya sampai uh, anjing tersebut minum fasyakarallah lahu faghfara lahu lalu anjing uh, bersyukur kepada Allah ya dan Allah bersyukur kepadanya ya fasyakarallahu lahu faghfara lahu ya maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan balasan kepada orang tersebut dan mengampuni orang tersebut subhanallah betapa indahnya Islam Islam tidak hanya memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia saja Islam memperhatikan juga masalah-masalah yang berhubungan antara manusia dengan hewan maka orang di dalam Islam apapun yang menyebabkan hal yang menyiksa dan menyakitkan maka itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa uh, <clears throat> <clears throat> iman itu ber, uh, iman al iman bidon wa iman itu ada 68 cabang Wa riwayat 70 cabang. Afdaluha qaulu ilaha illallah. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa danaha imadatul adza Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi semua perkara yang yang mengganggu itu tidak di, kena, diperkenankan dalam Islam dan perkara yang semua perkara yang menyebabkan hilangnya gangguan itu, itu dihancurkan oleh Islam. Maka kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahkirunna minal ma'rufi syai'a hatta walau talqa ahoka biwajahin tolkin. Nabi bersabda, <clears throat> jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun harus berjumpa dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian juga Nabi bersabda, ittaqullah bersih kita takut engkau kepada neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Sehingga ada orang yang bisa masuk neraka gara-gara gara-gara hewan dan juga orang bisa masuk surga juga gara-gara hewan. Kemudian yang terakhir adalah bertul kalam bima Allah azza wa jal. Bagaimana akibat orang yang berbicara dengan satu pembicaraan yang bisa mendatangkan murka Allah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yalqa laha balan yarfa'u Allah biha darajat sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar dia berbicara dengan satu kalimat yang mengandung ridha Allah ya, ya dan dia tidak mengucapkannya ucapan tersebut ya dia tidak peduli padahal dengan ucapan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dengan berapa derajat dan sebaliknya wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Dan sesungguhnya juga ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang mengandung murka Allah ya dan dia tidak yang kalimat tersebut dengan balan dan peduli namun ketahui ya dengan kalimat itu telah melemparkannya ke dalam neraka jahanam wal billah maka di sini kita ketahui janganlah kita berbicara kecuali berpikirlah terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaklah diam. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man kana man kana yuridu an yatakallam falyufakkir." Maka siapa ingin berbicara adalah berpikir terlebih dahulu apakah pembicaranya itu mengandung kebaikan ya. atau tidak. Kalau memang tidak mengandung kebaikan, maka jangan berbicara. Tahanlah. Apalagi kalau hal tersebut menyakiti orang lain. Ya. Karena Nabi mengatakan al-muslim man salim al-muslimun min nisanihi wa yadi. Orang Islam adalah <clears throat> orang yang selamat orang Islam lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Kita tahu bahwa hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang bangkrut di antaranya karena mencaci makinya dengan mulutnya, karena memukulnya dengan tangan. Oleh karena itu, hati-hatilah kita mengeluarkan perkataan. Ya. Maka lebih baik mulut kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang ringan kalimatani khafifatan fil lisan ثقيلة عند الميزان حبيبة إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan sangat berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim demikian insyaallah ya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya yaitu sebab-sebab perbuatan maksiat dan juga bagaimana uh, al-ilaj yaitu jalan keluar yang bisa menyebabkan kita terbebas dari penyebab-penyebab perbuatan maksiat tersebut. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Al-Fadil Umar, hafizahullah ta'ala. Tafadhol ya Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi yang antum sampaikan di hari ini Ustaz tentang berkaitan tentang masalah ria dan juga uh, bersikap terhadap hewan serta berkata-kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Dan selanjutnya Ustaz kita akan buka sesi soal jawab akan tapi kita jeda terlebih dahulu Ustaz beberapa saat ke depan Ustaz. Nah, Ustaz. Baik para pendengar semua, demikianlah kajian yang telah kita simak bersama dan selanjutnya kami akan buka sesi salat jawab bersama Anda semua. Akan tapi kami akan jeda beberapa saat ke depan. Setelah jeda berikut ini, Anda bisa bertanya kepada beliau untuk memperluas wawasan dan juga pembahasan materi di sore hari ini. Nurun minal Qur'an قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan Iya. dan bermegah-megah antara kamu, iya, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keriduannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Roja, Radio Dakwah, Alusinna wal Jamaah. Lidzakirina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semua Alhamdulillah telah kita ikuti bersama Satu kajian yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri LC Hafizallahu Ta'ala Berkaitan tentang akibat dosa yang akan diterima oleh seseorang di hari kiamat dan beliau telah membahas tentang masalah ria dan juga sikap dan perbuatan dalam menganiaya hewan atau binatang serta beliau juga telah membahas beberapa hal lainnya yaitu tentang berkata-kata dan selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab untuk anda semua yang ingin bertanya kepada beliau untuk yang pertama Ustadz kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustadz نعم نعم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Alfi di Pulau Gebang Ustadz, uh, eh, Kalau suami memberi bantuan materi kepada anak yatim Lalu beberapa tahun kemudian diungkit-ungkit oleh istri uh, Apakah apakah pahalanya akan hilang? Syukuran, silakan Ustaz Iya, uh, yang mengutip adalah bukan yang berinfak maka tidak karena memang itu harta milik suami ya maka orang yang uh, eh, mengutip pemberian ya itu bisa menggugurkan amal apabila memang harta itu milik miliknya dia dan dia yang berinfak maka dalam hal ini tidak sampai seperti itu. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Dari Amatullah di Priok, Ustaz, apakah jika seorang perempuan yang memakai cadar tatkala hadir ta'lim tapi tidak memakainya di lingkungan rumahnya, apakah ini termasuk ria munafiqah? Silakan Ustaz. Iya. Ya, jangan sampai kita menuduh orang munafiqah ya ya karena nuduh nifak itu sangat berat ya dan nifak ada dua nifak amali ada nifak itikodi sehingga jangan sampai menuduh seperti nifaknya orang-orang munafik di mana mereka ketika sholat tujuannya idza qamu ila sholat qamu kusala yuraun nas ya, bahwa mereka sholatnya sama ingin dilihat oleh manusia jangan sampai kita mudah-mudah menuduh orang sebagai munafik apalagi dengan nifak secara mutlak sebab kalau nifak mutlak masuk berada Prodi. Maka orang yang seperti itu itu ya kalau di lingkungannya dia tidak menggunakannya, sementara ketika taklim mau menggunakannya, ya maka kita lihat apakah dia termasuk orang yang menganggap cadar itu wajib atau bukan. Kalau memang dia menganggap sebagai abdol, mungkin di rumahnya lebih utama dia tidak menggunakan memilih yang tidak yang tidak menggunakan cadar ya karena mungkin ter, masih sangat sangat aneh di tempat lingkungannya ya maka bagaimana Ibnu Hajar sekolah nih mengatakan ya apabila ada yang utama dan kurang utama, mana yang dipilih? Bisa saja yang kurang utama yang dipilih ketika memang masalahnya berat lebih banyak di situ. Ya. Maka kita jangan langsung mudah untuk menghukum seorang karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi suatu perkara itu bagian dari tasawurnya dia, bagian dari cara pemahamannya dia. Kalau cara pemahamannya keliru, maka akan hasil akan keliru hukum yang diberikan pun juga akan keliru. Ya. Maka di sini kita jangan sampai mudah dalam menilai orang seperti itu. Karena memang sadar itu perkara yang masih di, diperselisihkan hukumnya. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan afdol atau utama. Allah alam. Ya. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mohon disebutkan binatang-binatang yang boleh dibunuh, binatang apa saja dan apa alasannya dari Pak Sulisti Jono di Pasar Minggu. Silakan Ustaz. Iya, di antaranya yang boleh dibunuh seperti tikus, ular, ya. Kemudian ada silap itu apakah cicak yang kita lihat ini ya, apakah tokek, ya. Itu juga karena eh, tak ada pun alasan-alasan tidak semua ya dalam masalah agama disebutkan alasannya ya yang pasti eh, apa namanya eh, dalam agama ke, ke, sebagaimana al-Imam An-Nawawi mengatakan kalau kita tidak mengerti alasannya maka hendaklah kita yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya adapun seperti eh, toke atau cica Allah alam apa yang yang yang kuat dalam masalah ini ya karena pada waktu Nabi ber apa namanya bersembunyi, itulah dia berbunyi ketika dicari oleh orang kafir. Ya. pun ular dan tikus juga membahayakan. Maka cara akan kita bisa tangkap. Namun apakah alasan sebenarnya Allah a'lam Ya, Allah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat kembali sebelum kita angkat pertanyaan dari penelpon kita, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimanakah hukumnya membunuh binatang seperti ulat yang ada di tanaman bunga, kecoa, kelabang, ya. dan juga cacing yang digunakan untuk mancing atau untuk memberi makan burung? Apakah hal ini termasuk yang berdosa dan dilarang? Syukuran, silakan Ustaz. Iya. Iya, jadi misalkan ada binatang-binatang yang sekiranya membahayakan, ya dibunuh, tidak mengapa, asalkan membunuhnya tidak menyiksa, langsung dibunuh, dia tidak dibakar, ya kemudian tidak di tidak disiksa pelan-pelan, dibunuh pelan-pelan, itu menyiksa tidak boleh. Ya seperti kecoa. Misalnya nah, dia menjijikkan dan bisa kemakanan dan bisa berpengaruh kepada kesehatan, ya maka boleh nggak ada masalah asalkan dengan cara yang langsung dibunuh. Ya jangan langsung kayak tikus. Ada orang-orang yang dikasih disiram minyak tanah kemudian dibakar ya mati pelan-pelan dan dia tertawa-ketawa itu berdosa. Nah itu tidak boleh. Maka di sini saya cacing misalkan, ya nggak ada masalah karena memang tidak boleh untuk memancing ikan, ya boleh untuk dikasih makan kepada burung juga demikian tidak mengapa. Ya, Umar. Nah, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz. Yang pertama, halo. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan dari siapa, Pak? Ini, Pak, dari Ciledug. Iya, silakan, Pak. Uh, ini, Pak Ustaz, uh, boleh nggak saya bertanya tentang hadis gitu, Pak Ustaz? Iya, Pak. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Uh, ini Pak Ustadz, uh, ada atau tidak ya Pak hadisnya tentang apabila kita uh, bersetubuh dengan istri kita gitu uh, ya. pada malam Selasa atau malam Jumat? Saya pernah dengar dari Pak Ustadz lain itu katanya kalau bersetubuh dengan istri pada malam Selasa sama aja membunuh dengan uh, 40 orang Yahudi hukumnya Terus kalau bersetubuh dengan malam Jumat itu sama aja membunuh 70 orang Yahudi. Uh, itu ada hadisnya atau tidak Pak Ustaz ya? Gitu. tidak ada, Ya cukup Pak ya. Assalamualaikum ya, Pak. Ya, ya. Silakan Ustaz. Tidak ada sama sekali Pak, ya tidak sebutkan dalam kitab-kitab para ulama yang berkenaan dengan masalah itu. Ya itu yang mengada-ada dalam masalah tersebutnya. Jadi uh, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan orang yang tidur dengan istrinya di malam Selasa sama dengan membunuh dia sekian ya tidur malam Jumat bisa tidak ada seperti itu ya saya mau nah, ya. baik saya kita akan angkat kembali dari penelpon kita set yang kedua halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sul Anwar mm -hmm. dari Jatimulya ya silakan Pak Uh, begini Ustaz Tadi kan uh, sadar itu kan diperselisihkan ada yang yeah. mengatakan wajib, wajib, ada yang mengatakan hmm. sunnah. Nah, bagaimana dengan istri-istrinya para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz. Ya itu aja Pak Ustaz. Iya cukup. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, Kulli wa banatika wa nisa'il mu'minin Yudinina alaihinna min jalabi bihin Wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, wanita beriman, agar mereka itu menjulurkan jilbabnya. Ya, jilbab itu pakaian dari atas ke bawah. Ya. Kemudian uh, dalam suatu riwayat oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha dari Rasulullah SAW beliau itu pernah ikut Nabi ya dalam suatu safar kemudian beliau tertinggal ya karena beliau buang hajat ya lalu dikiranya karena beliau masih istilahnya kurus pikirannya sudah naik ya di tempatnya yang biasa dia ditaruh di atas onta itu lalu digotong oleh tentara yang ada dikira sudah di situ ternyata tidak tertinggallah beliau sendirian lalu ditemu oleh Sofwan bin Al Mu'attal ya dan Sofwan Al Mu'attal ketika melihat Aisyah kaget dan Aisyah langsung menutup wajahnya ya nah ini menunjukkan bahwa Aisyah beliau menutup wajahnya kemudian Adapun silap antara ulama dalam masalah ini adalah sangat sangat kuat karena apa? Di antaranya ketika uh, Fadl ibn Abbas ya ada seorang wanita yang minta fatwa kepada Nabi Fadl ibn Abbas ini melihat kepada wajah wanita itu dan dipalingkan oleh Nabi SAW. Artinya wanita tersebut tidak menggunakan cadar dan Nabi dan Nabi membiarkannya Seandainya itu keliru, pasti akan ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga sebagaimana Allah berfirman, "Kulil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum." Ya. Kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman, ya, hendaklah mereka itu menundukkan min absarihim sebagian dari pandangannya. Ada mata sebagian di sini ada mengatakan ditakif ada mengatakan ditab'in ya, artinya kalau sebagian ya maka menunjukkan pandangan kepada wanita berarti wanita itu tidak pakai jilbab dia tidak pakai cadar af ah, maaf ya maka di sini memang sangat perbedaan antara ulama sangat kuat ya antara wajib dan tidaknya sehingga kita dalam hal ini tidak bisa saling e, menyalahkan ya tidak bisa saling menyalahkan maka kembali kepada dasarnya masing-masing Allah alam Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kita angkat dari pendengar kita di Bekasi dengan Pak Irfan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Allah wabarakatuh. Silakan. Eh, Ustaz, Ana mau tanya, ini masalah tentang taubat. Ya. Uh, Ana sudah bercoba untuk bertaubat dari suatu dosa, tetapi Ana masih terkadang masih melakukannya, Ustaz. Bagaimana ya. saya berusaha untuk meninggalkan dosa tersebut? Sedangkan bagi diri saya itu sangat berat, Ustaz Ya, syukuran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. ya. Sebagaimana kita ketahui, syarat taubat adalah pertama ikhlas, yang kedua menyesal, yang ketiga meninggalkan perbuatan itu, yang keempat tidak ada lagi keinginan yang kuat ya untuk tidak mengerjakan. Ya, artinya itu harus ada keinginan kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Yang kelima kalau berkaitan dengan hak manusia harus dikembalikan. Maka kalau kita sudah berupaya untuk ya meninggalkan perbuatan tersebut ya kemudian kita terjerumus lagi sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang yang berbuat dosa kemudian dia tahu punya Tuhan punya Rob yang mengampun apa memberikan ampunan lalu dia minta ampun terus berbuat dosa lagi dia ingat punya Rob yang mengampuni. Ya, sampai tiga kali Allah mengatakan demikian, kemudian Allah mengatakan silakan berbuat semaumu Dalam pengertian ya selama kita menyadari bahwa itu perbuatan dosa kita mohon ampun kepada Allah terjatuh lagi mohon ampun lagi jangan sampai putus asa Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha ya dzunuba jami'a. Katakanlah kepada mereka wahai hamba-hambaku ya, yang melampaui batas banyak melakukan dosa jangan putus asa dari rahmat Allah karena Allah itu mengampuni dosa semuanya dan kullu kullu bani Adam hatta wa kharu al-hatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu salah, berbuat salah dan yang paling baik di antara mereka yang mau bertobat, jatuh lagi tobat lagi asalkan jangan kita menyengaja karena Allah Maha tahu. Ya, karena Allah Maha tahu. Demikian. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kita angkat dari pertanyaan melalui pendengar kita. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam itu Dengan Gimana kalau membunuh tikus itu pakai lem tikus lalu dibuang ke got, ya, Karena ya, kalau cinta. membunuh langsung takut. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tidak tidak mengapa asalkan tidak menyiksa itu yang penting, ya. Asalkan itu tidak menyiksa, itu yang paling penting, ya. Apakah itu bagian menyiksa, ya sehingga mati pelan-pelan atau tidak, ya. Maka itu harus kita perhatikan. Kalau memang uh, termasuk bagian yang menyiksa yaitu membunuhnya pelan-pelan maka tidak dibenarkan harus segera dibunuh ya karena Nabi juga bersabda innallaha katabal ihsan ya ala kulli syai wa idza dhabhtum fahsinu fi Allah mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu kalau menyembelih sembelih dengan baik artinya itu harus ajam pisaunya ketika membunuh tidak boleh membunuh dengan pelan-pelan demikian Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, di manakah eh maaf, Ustaz di rumah Ana selalu banyak binatang kucing. Padahal Ana tidak begitu suka dengan hewan ini, di mana Ana sering mengusirnya, tapi masih saja ada di rumah Ana. Pernah satu saat Ana usir dengan cara Ana siram air. Uh, sekarang Ana menyesal setelah mendengar kajian ini bagaimana cara anak meminta maaf Ustaz dan juga dari pertanyaan yang lainnya bagaimanakah uh, hukum orang yang naya kucing dan apakah berdosa bagi seorang yang menabrak kucing hingga mati silakan Ustaz Iya adapun dengan tadi menyiramnya menyiksa pokoknya yang menyiksa ya itu sudah dibenarkan al jaza menjadi amal balasan tergantung perbuatannya maka kucing termasuk hewan yang tidak boleh disiksa Ya. Kemudian adapun orang yang menabrak kucing sampai mati, ya tinggal menabraknya itu sengaja atau tidak. Kalau sengaja nabrak ya jelas berdosa, kalau tidak tentunya tidak. Ya. Dan tidak perlu sebagaimana orang kalau habis nabrak kucing mati kemudian dirawat dengan seperti merawat jenazah. Ya. Kemudian dia melakukan suatu acara tertentu. Itu semua khurafat yang harus ditinggalkan. Ya, karena kita tidak sengaja melakukan itu, ya sudah diambil, ya di, di ditanam. Ya, karena apa? Dikubur bukan bukan karena sesuatu yang dianggap sakral, akan tetapi bau. Dan itu bisa menyebabkan terganggunya pengguna jalan. Ya, bukan karena suatu hal yang sakral, bukan karena suatu hal yang akan menyebabkan kita kepada mara bahaya tertentu. Tidak dibenarkan orang yang bersikap seperti itu sampai ada di kain kafarin diginikan itu tuh ini apa khurafat yang harus ditinggalkan ya karena hal itu bisa menyebabkan justru kepada kesyirikan nantinya naudzubillah ya Umar nah Ustaz baik Ustaz kembali kita angkat dari pertanyaan pesan singkat dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk yang hampir semakna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam. Ustaz, apakah orang tua pun bisa durhaka kepada anaknya? Seperti uh, buku yang berjudul 30 durhaka orang tua pada anaknya. Dan uh, dan uh, apakah benar dua dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia yaitu durhaka kepada orang tua dan mengambil harta yang bukan haknya? Apakah itu sahih hadisnya? Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Iya kalau bahasanya durhaka ya al-aq atau al-uquq itu hanya anak kepada orang tua. Bagaimana Nabi mengatakan salasun la al jannah wa la yandurullah ilaihim al qiyamah al-aq walidayh wal ma'atul mutarajilatul mutasyabbihatu birrijal wa tayyus. Ketiga orang tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Yang pertama anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang kedua wanita yang menyerupai laki-laki dan yang ketiga yus yaitu kepala rumah tangga yang tidak memiliki peduli kecemburuan orang keluarganya. Jadi masalah kata durhaka itu memang untuk anak kepada orang tua. Adapun orang tua kepada anak ya masuk tadi ada yus diantaranya antaranya. Yang masuk juga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan kalian diminta bertanggung jawab atas kepemimpinannya misalkan tidak mau ngasih nafkah kepada keluarganya, Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudayya amal yaqut." Cukup seorang dikatakan berdosa kalau dia mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya untuk diberikan yaqut yaitu diberikan makan, diberikan nafkah. Ya. Dan juga apa namanya tadi ada yus alladzi la yuwaru ala ahlihi yang tidak memiliki cemburu pada keluarganya. Ya, anaknya tujuh tahun sudah harusnya diajari sholat dibiarkan anaknya yang seharusnya tidak eh, diajari apa diajari agama dibiarkan kesalahan-kesalahan maka ini bukan durhakanya anak kepada eh, orang tua kepada anak tapi apa namanya keterlantaran orang tua menterlantarkan anak-anaknya termasuk juga tidak mengamalkan sebagaimana Allah firmankan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wahai orang-orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Iya. Nah, Ustaz. Iya, ya, demikian, Nah, baik Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum sebentar yang tadi itu masalah hadis ya. oh, ya. iya, enam, uh, nah. Eh, itu sahih ya. Nabi mengatakan baba limu ajalani hukubatul ma fi dunya al hukuk wal bagyu. Dua orang yang akan segera akan berasanya di dunia. Yang pertama adalah orang anak pada orang tua, yang kedua al Bagi itu adalah orang yang memberontak kepada pemerintahan yang sah, al al-baghyu dan lain sebagainya. Ya, Umar. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, uh, uh, Ustaz, apakah membunuh nyamuk dengan rakyat nyamuk termasuk perbuatan mengenai uh, hewan dan apakah juga termasuk bahwasanya membunuh dengan rakyat nyamuk termasuk perbuatan membakar hewan Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Iya, ya itu memang termasuk membakar, tapi ada fatwa ulama yang mengatakan tidak mengapa karena memang sulit, ya sulitnya untuk dibunuh dengan cara yang lain. Ya, misalkan nggak ada punya semprotan, punyanya anak nyamuk atau kurang efektif dengan semprotan karena habis semprot nanti kembali lagi. orang rakyat maka itu uh, ulama ada mengatakan membolehkannya, ya karena itu berbahaya, misalkan ada nyamuknya yang bisa sampai mematikan manusia seperti nyamuk demam berdarah. Maka di sini uh, ada fatwa ulama yang membolehkannya Allah wa alam bisawab. Ya. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dari Nata di Tapos, Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu sama menurut salafus soleh dan Apakah dalam sholat setelah sholat fardu atau sholat Jumat dibenarkan mengangkat tangan ketika berdoa? Silakan Ustaz. Setelah sholat Jumat? Setelah sholat Jumat dan sholat fardu, apakah oh, iya. dibenarkan iya. mengangkat tangan ketika berdoa? Iya. Nah, Ustaz. Iya. Adapun bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu sama, ya sama. Tidak hanya berhenti kepada asyhadu an ilaha illallah pada tahiyat awal tidak, adalah sama bacaannya. Kemudian Adapun siwah tasyahud macam-macam ya. Silakan buka sifat salat Nabi oleh Syekh Al-Albani. Ya bisa dilihat di situ macam-macam siwah dari uh, bacaan tahiyat awal dan juga tahiyat akhir ya. Adapun doa mengangkat tangan setelah ini ya, setelah sholat fardu yang jadi persoalan adalah apakah ada doa setelah sholat fardu itu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat ya ketika Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ya, La tada'annah antakula fi kulli dubur salah, nah, la, uh, la tada'annah fi kulli dubur salah antakul, Allahumma inni, uh, Allahumma inni, Allahumma inni ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik. Ya, jangan kau tinggalkan di sini, jangan di sini kata Syekh Muhammad bin Sulaiman bukan bukan perintah ya, tapi anjuran. Jangan kau tinggalkan fikul duburi sholah ya setiap dubur solah setiap selesai dubur sini yang jadi masalah ya setiap solah itu untuk berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Nah kata-kata dubur itu punya dua makna ya maknanya adalah akhir dari segalanya, akhir dari segala sesuatu, atau setelah akhir. Ya. Maka zuhur di sini maknanya juga bisa diartikan yaitu sebelum salam dan sesudah salam. Ya. Namun dalam hadis ya riwayat yang riwayat Imam Bukhari dari Abdullah uh, bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa setelah doa yang dimaksud adalah doa setelah tasyahud sehingga Nabi mengatakan pilih doa apa yang kamu sukai ya yang diijabai oleh Allah itu setelah baca doa tasyahud. Jadi masalahnya itu yang jadi persoalan apakah doa yang dimaksud adalah setelah salam atau sebelum salam dan yang dirojekan oleh Syarif Islam Ibnu Jamiyah adalah sebelum salam karena sebagaimana tadi bahwa riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang uh, oleh Imam Bukhari dan dalam Sahih Bukhari itu bisa dicari di situ dalam bab uh, eh, tasyahud ya membaca doa setelah tasyahud dan itu ada doa ya setelah tasyahud bacalah doa yang kamu sukai doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala maka masalahnya itu pada kata dubur fi kulli duburi solah dan di kalau oleh Islam adalah sebelum salam. Sehingga disitulah terjadi persoalan. Sehingga orang yang tidak mengangkat tangannya dikira berdoa tidak mengangkat tangan. Padahal memang e, menurut riwayat yang bagi saya yang roje yang kuat adalah tidak ada doa setelah sholat fardu. Meskipun yang sebagai ulama melengkapkan lain adalah ada doa. ada pun angkat tangan dan tidak angkat tangan, ya memang tidak ada riwayat Nabi berdoa setelah sholat. Demikian Allah alam bisawab. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan terakhir dari pendengar kita di Pondok Gede Ustaz. Ya. ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Om. Tadi maaf terlambat, jadi nggak tahu ini kan ah, udah ada di bahas belum tentang membunuh semut ya kan di sini banyak uh, semut mengganggu gitu ya semut semut merah yang gigitnya sangat panas itu mengganggu kadang anak kecil juga diganggu itu boleh nggak dibunuh gitu. Iya, cukup. yang kedua, cukup satu saja Umu. Iya, iya. Mohon maaf. Berhenti dari kantor dapat pesangon tuh apa harus dijakati karena dia sebagai hadiah atau bagaimana? Iya, cukup Umu. Iya. iya oh, ya kum. Kum salam ya. Silakan Ustaz. Ya memang uh, apa namanya? Semut yang tidak diboleh dibunuh kan semut hitam itu yang tidak mengganggu. Ada pun semut merah yang mengganggu kalau dibiarkan bisa menggigit ya. Maka tentunya harus boleh untuk di untuk di, dibunuh ya maka di sini apa saja yang yang mengganggu ya itu boleh karena apa ya ya dia mengganggu ya dan dalam Islam tidak tidak tidak boleh sesuatu yang yang membahayakan ya, dan membelas bahaya demikian nah, ya.